mengingkari kepada seorang khatib yang dia mengucapkan mayasi huma fakot hoa barang siapa yang bermaksud kepada keduanya ini huma kembali kepada Allah dan Rasulnya fakot hoa sungguh dia telah sesat nah, ini yang sebelumnya ini dalam satu hadis ya rawahu Muslim bin hadis Adi bin Hatim radhu anhu. Yani mayyuti illah rasulahu faqad rasyada. Yang sebelum ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad rasyada. Sungguh dia telah mendapat bimbingan. Orang yang terbimbing. Wa may ya'sihima faqad huwa. Maka barang siapa yang dia bermaksiat kepada keduanya sungguh telah sesat. Maka tak Rasul mendengar ucapan ini, beliau menegurnya. Nah, menegur dengan ucapan apa? <clears throat> yani bi'sa al-khatibu anta. sejak jeleknya seorang khutib kamu. Khutib ya seorang khutib yang paling jelek adalah kamu. Ini ini ketika beliau mendengar ucapan tersebut. Kemudian kul, katakan wahai khutib Famayasillaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pakai domir huma. Nah ini. Ini kata beliau bi'sal khotibu anta. <clears throat> ini termasuk suatu kesalahan ya ucapan dengan lesan Ini fasfal kalam fi yakni fahwal kalam <clears throat> kenapa disalahkan yakni dengan bentuk domir huma bagaimana penjelasan para ulama nam dijelaskan oleh Imam Nawawi <clears throat> dan beliau yakni apa juga ini pendapat yang terpilih di antara pendapat-pendapat yang ada terjadi khilaf di antara yang benar yang beliau pilih Sebab larangan tersebut adalah ini tentang suatu penjelasan ya seorang khotib dia menyampaikan sesuatu hal perkara. Keadaannya dia sedang al idoh menjelaskan. Maka nggak boleh dengan kata ganti. nggak boleh dengan ini sesuatu yang belum jelas. Langsung disebutkan. Harusnya langsung disebutkan. Nah ini dan juga menjauhi isyarat-isyarat sebagaimana penjelasan Nabi kita Muhammad SAW ketika ingin menjelaskan sesuatu beliau sampai mengulang tiga kali. Nah, idza takallama bi kalimatan bi kalimatin a'adaha salasa salasan. Ini ya. Tatkala beliau menjelaskan suatu pembicaraan, beliau berbicara dengan satu kalimat, beliau mengulanginya sampai salasan tiga kali. faham dalam rangka untuk memahamkan kepada masyarakat, yakni kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya biar mereka paham. Nah ini beliau tiga kali sehingga di sini ya enam satu kesalahan ketika menerangkan sesuatu dengan ya sesuatu yang mujahal apa mujmal belum jelas kemana arahnya maka sebutkan langsung kul wa mayasillaha rasulahu maka barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan rasulnya nah ini fakot huwa tapi kalau pakai domir, maya sih huma, ini, ini terkadang masih kembali kemana humanya. Mungkin yang tahu bahasa Arab, ya dia paham. Kalau yang nggak tahu bahasa Arab, dia ya bingung. Makanya di sini, nah di antara bentuk kesalahan yang menjelaskan sesuatu yang pakai kata-kata yang masih global. Waqala alaihi salatu wassalam La yakul ahadukum abdi wa umati Kulukum abidun Abidullah Wa kullu nisaikum ima'ullah Walakin liyakul hulami wa jariyati ini kesalahan berikutnya dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Dan ucapan Nabi kita Muhammad SAW Jangan seorang kalian mengatakan abdi wa umati. Eh, ayah, eh, amati, afan, amati. Ini. Jadi jangan seorang kalian mengucapkan abdi wa amati. Budak laki-laki saya dan budak perempuan saya. Nah ini. Kullukum abidullah. Setiap kalian adalah hamba Allah. Nah, budak-budak Allah Ta'ala. Wa kullu nisa'ukum ima'ullah. Dan setiap wanita-wanita kalian adalah ima'ullah. Walakin liyakul. Dan hendaklah kalian mengatakan hulami wajariyati. Hulami. Apa hulami? Itu apa enaknya? Katakan ya bagi seorang yang punya mungkin punya pembantu ya. Kalau zaman dulu <clears throat> ya seorang pembantu, maka katakan hulami, artinya pembantu laki-laki saya. Wa jariyati dan pembantu perempuan saya. Jangan kau ucapkan abdi wa amati. Jangan. Nah ini ini enam lafaz-lafaz yang kalau dibiasakan termasuk bentuk kesalahan tapi sekedar secara mutlak maka ini enggak jadi mengapa ya sekedarnya tidak sering-sering. Ini sebagaimana pilihan pendapat Al-Qadi yang kemudian dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj. Taib, Allah alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita baca. Ilahuna tafadalu